Nah, kecuali dengan rahmat Allah. Wala yanjabi'u syarru illa bimaghfiratih. Dan tidaklah kejelekan itu tertolak kecuali dengan ampunannya. Fa innahu la sababa lisyarri illa dzunubul ibad. Karena sesungguhnya tidak ada sebab datangnya kejelekan kecuali adalah dosa-dosa para hamba itu sendiri. Seandainya kita beriman dan bertakwa sebagaimana mestinya, niscaya barokah-barokah dari langit dan bumi akan dibukakan untuk kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ma asabaka min hasanatin fa Allah." Kebaikan apapun yang menimpa dirimu, maka itu adalah dari Allah. Ini ma ini adalah umum, menunjukkan kepada keumuman. Dia adalah syarat adalah isim syarat yufidul umum. Berarti seluruh kebaikan itu memang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin nafsik. Dan kejelekan apapun yang menimpa dirimu maka itu adalah dari dirimu sendiri. Dan ini juga umum. Menunjukkan betul-betul bukan datang dari Allah kejelekan itu, tetapi apa? Dari kesalahan kita sendiri. Tentunya Allah yang menakdirkan, tetapi ada sebabnya. Dan sebabnya adalah dari kesalahan sang hamba itu sendiri. Wal muradu bisayyi'at. Syekhul Islam mengatakan, yang dimaksudkan dengan kejelekan-kejelekan itu apa? yasu'ul abda. Yaitu perkara yang membuat hamba itu tidak suka. Minal masoib. Yaitu dari berbagai macam musibah. Itu namanya sayi'at Wabil hasanat dan yang dimaksudkan dengan hasanat kebaikan-kebaikan itu apa? Mayasuruhu minan ni'am, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang membuat dia gembira. Itu namanya hasanat. Kama kal, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa bil hasanati wassayi'ati la'allahum yarji'un." Dan kami menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan perkara-perkara yang menggembirakan. Wasayiat, kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang menyedihkan dan tidak disukai. Agar mereka kembali. Manakala mereka tahu bahwasanya apa? Mereka itu terlalu lemah untuk bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan dengan dirinya sendiri. Tapi betul-betul kebaikan dan kejelekan itu di tangan Allah Ta'ala. Diberikan kepada orang yang sesuai, yang berhak mendapatkannya. Maka Berarti memang tergantungnya adalah kepada Allah, maka hendaknya mereka pun kembalinya adalah kepada Allah. Minta kepada Allah taubat kepadanya dan sebagainya. Selesai dari Majmu'ul Fadawa. Wa qala ta'ala, dalil yang berikutnya lagi tentang bahwasanya memang musibah itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Dan sesungguhnya kami apabila kami menjadikan manusia itu merasakan rahmat dari kami, niscaya dia akan bergembira dengannya. Dan ini wajar, manusia memang suka kepada kepada kebaikan, jelas. Kita bergembira dengan rahmat. Wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Dan apabila mereka tertimpa kejelekan yang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri, maka sesungguhnya manusia itu sangat kufur. Ini menunjukkan bahwasanya kejelekan itu memang datang dari kita. Musibah itu adalah disebabkan oleh kita sendiri. Tetapi kebanyakan dari kita justru apa? Benci kepada Allah, mencaci maki Allah, buruk sangka kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah. Qala imamu imam Ibnu rahimahullah wa in tusibahum sayyi'ah dan apabila mereka tertimpa kejelekan Yaqul Allah Ta'ala berfirman, Wa in hum faqah, kalau mereka itu tertimpa kemiskinan faqah, yaitu kemiskinan, wa fakar, demikian pula sama, kemiskinan, kefakiran, wa ziku aish, e, wa ziku aish dan kehidupan yang sempit, ingin belanja ini tak bisa, ingin beli itu tak bisa, ingin jalan-jalan ke sana tak bisa, bima qaddamat aidihim disebabkan oleh ulah tangan mereka sendiri yaqul bima aslafat yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang telah lalu salafa artinya yang telah berlalu min maksiatillah yang berupa kecurhakaan kepada Allah kenapa itu menimpa mereka uqubatan lahu sebagai hukuman untuk dia ala maksiatihi iya dikarenakan keturhakaan dia kepada Allah jahada nikmat Allah dia menentang nikmat Allah ketika mendapatkan kenikmatan bergembira lupa bersyukur ketika mendapatkan kejelekan seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepadanya langsung buruk sangka kepada Allah ini namanya jahada nikmat Allah menentang dan mengingkari nikmat Allah wa ayyisa minal khair dan putus asa dari kebaikan. Fa innal insana kafur, maka sesungguhnya manusia itu memang sangat kufur. Yaqulu ta'ala dzikruhu fa innal insana jahudun ni'ama rabbih. Manusia itu memang suka eh, memang gemar untuk menentang kenikmatan kenikmatan dari rohnya. Kalau sukses mengatakan ini memang dari kehebatanku, ini dari ilmuku, ini dari keahlianku. Atau kalau mendapatkan harta yang banyak, oh ini memang aku warisi dari ayahku. Lupa untuk menisbatkan kepada kepada penyebab yang eh, kepada apa? Allah Taala pemberi nikmat yang hakiki. Yu'addidul masaib. Dia suka untuk menghitung-hitung musibah. Wa yajhadun ni'am dan menentang kenikmatan-kenikmatan. Seakan-akan Allah Taala jarang berbuat baik kepada dia. Makanya memang penting untuk kita melakukan muhasabatun nafs, yaitu apa? Menghitung kesalahan diri sendiri, memperbaiki langkah dan sebagainya dan mengingat alangkah baiknya Allah taala kepada kita selama ini. Nikmat yang Dia berikan jauh lebih banyak daripada musibah yang Dia timpakan. Belum tentu dalam satu jam itu kita mendapatkan musibah, belum tentu. Sementara setiap saatnya, setiap detiknya kita mendapatkan sekian banyak nikmat. Maka pengetahuan semacam ini penting agar kita tidak lalai kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Atqiya kalau tidak salah, iya kalau tidak salah dalam Al-Atqiya punya Ibnu Jauzi. Atau barangkali dalam kitab Minhajul Qasidin punya Ibnu Jauzi juga. Ada seseorang yang dia merasa sedih karena apa? Karena kehilangan satu tangan Uh, iya kemudian temannya menghibur. Tahu tahu tidak kamu bahwasanya kamu ini masih memiliki telinga, dua telinga. Satu telinga itu nilainya adalah 50 ekor unta, dua telinga 100. Kamu masih punya hidung, hidung itu 100 ekor unta. Kamu masih punya dua bibir. Satunya itu 50 ekor unta, dua bibir, dua uh, eh, 100 masih punya lidah nilainya 100 ekor unta, masih punya tangan yang satunya lagi 50 ekor unta, masih punya apa dua kaki, nilainya adalah 50 ekor unta. Sebenarnya kamu ini masih kaya raya, diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat. Nah, baru ingat yang semacam itu. Dan disebutkan di dalam biografi uh, Al-Imam Urwah Ibnu Zubair rahimahullahu taala murid Aisyah, anak dari sahabi. Ketika beliau, beliau yang dijuluki sebagai apa? Sobur, orang yang sangat penyabar. Ketika beliau tertimpa Eh, musibah berupa apa? Kaki beliau terkena penyakit sehingga terpaksa harus dipotong. Dan kebetulan di hari yang sama ternyata ada salah seorang anak beliau yang meninggal. Karena apa? Karena karena di ditabrak oleh oleh seekor binatang buas. Sebenarnya tidak buas, tetapi kebetulan waktu itu binatangnya buas. Dia kalau tidak salah adalah adalah kambing, kambing yang tiba-tiba menjadi ganas. Nah, beliau yang menjadi korbannya. Nah, ketika beliau di, di sedang dihibur, beliau mengatakan, aku tidak sedih karena apa? Karena walaupun Allah mengambil satu kakiku, aku masih punya kaki yang lain, masih punya anggota badan yang lain untuk ibadah. Ketika dikasih tahu anak anda juga meninggal, beliau mengatakan anakku masih lebih dari empat, tidak apa-apa. Demikian, mengingat akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala selama ini. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan nama beliau sebagai apa? Termasuk fukoha sabah ahli fikih Madinah yang yang tujuh dari kalangan e, tabi'in dimuliakan sampai sekarang nama beliau. Baik, kita lanjutkan. Tadi selesai dari tafsir Ibnu Jarir. kalau wafaqahullah fiha tanbihun muhim. Di dalam ayat tadi, ayat surat Asyura itu ada peringatan yang penting ala su'i mu'amalati kafirin minan nasi ma'a rabbihim tentang jeleknya sikap kebanyakan manusia kepada Rob mereka. Haitsu innahum yang sauna kasratani amillahi alaihim. Yang mana mereka melupakan banyaknya nikmat Allah yang dia berikan kepada mereka. Walakin, ida bersalahum bisayyi'ah akan tetapi apabila mereka apabila Allah menguji mereka dengan suatu kejelekan, suatu musibah, Wahya Dan itu adalah disebabkan kedurhakaan-kedurhakaan mereka sendiri. Yaskhatuna rabbahum. Mereka marah kepada Rabb mereka. Wa yasta'zimuna tilkal Dan mereka menganggap besar musibah-musibah tersebut. Wayah wayuhakiruna Allah dan mereka meremehkan nikmat Allah Taala. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan untuk apa? Kita itu lebih lebih banyak Berdekat-dekat dengan orang miskin, bukan dengan orang-orang kaya. Agar kita ingat alangkah banyaknya nikmat Allah kepada kita. Sebagaimana hadis Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau mengatakan Abu Sani Khalili bisa Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk apa? Untuk men, untuk setia kepada tujuh perkara. Yang pertama adalah apa? Eh, eh, amarani amaroni an Aku lahakka walau kana murra. Memerintahkan aku untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Wa amarani alla akhafa billahi lau laim. Dan memerintahkan aku untuk tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Wa amarani an uqtira min qawli la wa la quwata illa billah. Memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la wa la quwata illa billah fa innaha kanzun tahtil arsh karena dia adalah pundi-pundi perbendaharaan yang di bawah arsh Wa amarani an adnuwa minal masakin dan memerintahkan aku untuk berdekat-dekat dengan orang miskin. Eh, kemudian apalagi yang dua itu terlupakan sekarang. Dan juga datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la ila man huwa fawqakum." Hendaknya kalian itu melihat kepada yang lebih rendah kondisinya daripada kalian dan jangan kalian melihat kepada orang yang kondisinya lebih tinggi dari kalian. Fa innahu ajdaru alla tazaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan cara itu kalian lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Disuruh untuk melihat betapa kita ini lebih beruntung daripada kebanyakan saudara-saudara kita yang lain. Baik. Wa qala Allah subhanahu dan Allah yang Maha Suci berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Iya, banyaknya kerusakan, polusi udara, polusi tanah, polusi air, juga apa? Juga semakin berkurangnya kesuburan bumi, semakin banyaknya bencana alam dan sebagainya itu liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menjadikan mereka itu merasakan sebagian dari apa yang mereka amalkan. Jadi ini baru sebagian. Kepenatan hidup yang kita alami sehari-hari itu baru sebagian dari dosa-dosa kita itu. Belum dosa-dosa yang lain. Kebanyakan Allah Ta'ala telah memaafkan. La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Yaitu bertaubat. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kita akan melewati kata-kata yang bagus dan amat amat berharga. Wa man lahu ma'rifatun bi ahwalil alam. Orang yang memiliki pengetahuan tentang kondisi-kondisi alam semesta ini, wa mabda'ihi dan juga awal penciptaan alam, ya'rifu anna jami'al fasadi fi jauhihi. Dia akan mengetahui bahwasanya seluruh kerusakan yang ada di udara wanabatihi dan yang ada di tanaman-tanaman wahayawani dan juga pada binatang wa ahwali ahli dan kondisi-kondisi keluarganya hadithun ba'da khalqih itu terjadi setelah penciptaan yang datang dari Allah sebabnya apa bi asbabin iqtadot hudusah dengan sebab-sebab yang menuntut terjadinya perkara tadi Jelas semua ciptaan Allah, tetapi penyebabnya adalah karena kesalahan hamba. Maksiat-maksiat itu dan kerusakan-kerusakan itu. Walam tazal a'malu bani Adam dan terus menerus amalan-amalan anak Adam wa mukhalafatuhum lirrusul dan penyelisihan mereka kepada ajaran Rasul tuhditsu lahum minal fasadil ammi wal khas membuat untuk mereka sendiri kerusakan yang bersifat umum, bersifat menyeluruh, dan kerusakan yang bersifat khusus, ma yajlibu alaihim minal alami wal amrod, yang mendatangkan kepada diri mereka sendiri rasa sakit, alam yaitu rasa sakit, wal amrod penyakit-penyakit, wal asqam sama penyakit-penyakit, wat penyakit-penyakit yang menular, wabah, itu adalah datang dari dosa kita wal yaitu kurangnya hujan, banyaknya kemarau, um, ya masa-masa ciklik. Wal sama, yaitu apa? Kurangnya kurangnya kesuburan dan kurangnya air. Wasalbi barokatil dan dihilangkannya, dirampasnya barokah-barokah dari bumi. Wasimariha dan dirampasnya barokah-barokah dari buah-buahnya. Wanabatiha dan tanaman-tanamannya wasal bimana fiha dan dihilangkannya manfaatnya. Berapa banyak orang yang setiap hari makan dengan makanan yang lezat tetapi hasilnya jarang bisa dirasakan. Badannya tidak sekuat orang dulu yang makanannya sederhana justru. Karena yang penting bukan banyaknya dan bukan masalah kualitasnya, tetapi yang penting adalah keberkahan. Dan keberkahan itu dari Allah dan tidak bisa didapatkan dengan maksiat. Padahal semakin Semakin modern orang semakin paham masalah vitamin, masalah protein, masalah ini dan itu. Tapi ternyata keberkahan itu semakin berkurang karena dosa-dosa. Auluksaniha atau bukannya dirampas tetapi hanyalah berkurang. Manfaat itu berkurang. Umuran mutatabi'ah. Perkara-perkara yang susul menyusul. Yatlu ba'duha ba'don. Sebagiannya menyusul sebagian yang lain. Datang penyakit ini membuat bingung. Ketika diselesaikan datang penyakit yang lain yang membuat bingung lagi. Wa air muka lihat ya, kalau ilmu ilmumu tidak cukup luas untuk memahami ucapanku tadi. Faksafi biqaulihi ta'ala. Maka hendaknya engkau mencukupkan diri dengan firman Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinna. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa nazzil perintah. Wa nazzil hadhil ayata ala ahwalil alam." Sekarang turunkan ayat ini yaitu terapkan ayat ini kepada kondisi-kondisi alam semesta kita. Wa tafiq bainal waqi' wa bainaha. Dan sesuaikan antara kenyataan dengan kondisi yang ada bagaimana eh, apa antara kenyataan dengan ayat itu sesuai tidak lihat zaman dulu bagaimana zaman sekarang bagaimana dari sisi kualitas airnya dari sisi kualitas tanahnya dari sisi kualitas udaranya dari sisi apalagi jumlah hutan dan sebagainya dan seterusnya wa anta tara tahdusul afatu wal ilal dan engkau bisa melihat bagaimana terjadinya penyakit-penyakit dan kelemahan-kelemahan kulla waqt di setiap waktu fisimari wazari wal hayawan di dalam buah-buahan di dalam tanaman-tanaman dan pada binatang-binatang wa kaifa yahdusu min tilkal afati afatun ukhar dan bagaimana dari penyakit-penyakit tadi muncul penyakit-penyakit yang lain lagi mutalazimatun ba'duha akhidun fi riqabi ba'd yang saling mengikat sebagiannya menyusul sebagian yang lain. Silih berganti datang ujian-ujian tersebut. Wa kullama ahdaban nasu zulman wa fujura dan setiap kali manusia membikin atau mengadakan kezaliman dan kejahatan ahdatsalahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala minal afati wal ilal Rabb mereka yang maha penuh berkah dan maha tinggi membikin mengadakan untuk mereka penyakit-penyakit dan kelemahan-kelemahan di dalam gizi-gizi mereka yaitu makan makanan mereka dan buah-buah mereka wa ahwiyatihim dan di dalam udara mereka atmosfer mereka wa miyahihim dan mata air eh, air air mereka dan juga di dalam badan-badan mereka badannya semakin melemah cenderung melemah Padahal semakin banyak apa itu kelab-kelab untuk fitness, untuk binaraga dan sebagainya. Tetapi secara umum manusia semakin mengecil dan melemah. Wa khalqihim yaitu di dalam postur tubuh mereka, wa suwarihim dan dalam bentuk badan mereka, wa ashkalihim sama bentuk badan mereka, wa akhlaqihim juga akhlak mereka pun semakin melemah. Minan naqsi wal afat yaitu berupa kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit mahuwa mujibu a'malihim yang mana itu adalah akibat dari amalan-amalan mereka wa zulmihim wa fujurihim dan kezaliman mereka dan kejahatan mereka sendiri walaqad kana fil hububu min al hintati wa ghairiha aktsara mimma hiya al yaum dan benih-benih uh, biji-bijian dari gandum dan yang lainnya itu lebih banyak daripada yang kita dapati pada hari ini. Ini ucapan Ibnu Qayyim. Kama kanatil barakatu fiha a'zam. Sebagaimana keberkahan pada zaman dulu lebih besar daripada keberkahan di zaman kita. Kata Ibnu Qayyim. Ila qawlihi telah menyebutkan sekian banyak contoh. Kemudian mengatakan. Wa aksaru hadhil amrah. wal afatil ammah. Dan kebanyakan dari penyakit-penyakit ini. Dan juga sama afat penyakit-penyakit Aman yang bersifat menyeluruh itu baqiyatu azabin uzibat fihil umamus salifah. Dia itu adalah sisa siksaan yang dengannya umat-umat terdahulu itu disiksa. Siksaan diturunkan dari langit karena dosa umat terdahulu. Kemudian setelah mereka binasa, ternyata penyakit itu masih terus ada di muka bumi. Menyebar ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala inginkan. Summa baqiyat minha baqiyatun murasidatun murasidatun liman baqiyat alaihi baqiyatun min a'malihim kemudian tersisalah dari penyakit-penyakit tadi itu sisa yang selalu mengintai baqiyah yaitu sisa murasidah yang selalu mengintai liman baqiyat alaihi baqiyatun min a'malihim bagi orang yang tersisa pada dirinya sisa dari amalan umat-umat terdahulu karena apa? Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa menyerupai suatu kaum dalam suatu amalan, maka dikhawatirkan dia akan apa? Mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar hukuman yang di e, penyerupaan dia terhadap terhadap amalan umat yang terdahulu itu. Hukuman kista, yaitu sebagai hukum yang adil wa qaba'an adla dan sebagai ketetapan yang adil dari Allah taala. Waqad asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada perkara ini bi qauli bi taun dengan sabda beliau tentang penyakit taun innahu baqiyatu rijzin au azabin ursila ala bani Israel. Bahwasanya taun penyakit wabah penyakit menular itu atau secara umum adalah penyakit perut yang menular. Sebagian mengartikan demikian, sebagian mengatakan umum. Umum yaitu penyakit yang bersifat menular, wabah. Dia adalah baqiyatu rijis, sisa dari siksaan. Au azab sama siksaan. Ursila ala Bani Israel yang dikirimkan kepada Bani Israel. Selesai dari Sahih Muslim dari, uh, eh, dari hadis Usama bin Zaid. Tapi bagi orang yang tidak berhak mendapatkan itu, maka kalau dia terkena penyakit tersebut, itu sebagai syahadah, kata Rasulullah SAW. Kalau meninggal dengan sebab penyakit taun itu. Wa kadzalika sallamallahu subhanahu wa ta'ala arriha ala qaumin. Demikian pula Allah menguasakan, Allah subhanahu wa ta'ala menguasakan angin terhadap suatu kaum sab'a yalin wa samaniyata ayam Selama tujuh malam delapan hari Kaum apa ini yang dihantam oleh angin? Kaumnya Nabi Hud. Apa nama kaumnya itu? Aywa Ad wa ila Adin akhahum Huda. Nah. Summa abqa fil alam minha baqiyah. Kemudian Allah masih menyisakan di alam semesta ini sebagian sisa dari angin tersebut. Maka ada aja angin yang akan eh, angin-angin eh, dahsyat yang menghantam kaum-kaum yang pantas untuk mendapatkannya. Kalau tidak pantas mendapatkannya hanya saja dia memang tinggal di tempat yang yang Allah Ta'ala ingin mengadab, maka itu untuk apa? Menghapus dosa dia, kalau dia tidak hijrah. Fitil kal ayam, yang masih tersisa pada hari-hari tersebut. Wa fi nadhiriha aizatun wa ibrah. Dan di dalam kejadian-kejadian yang semisal ini, ada pelajaran dan eh, ada ibrah, yaitu nasihat, petua, wa ibrah, pelajaran. Baik, ilahuna selesai dari Zadul Ma'ad wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala al hadithu Tsani wal Ishrun Hadis yang ke-22 dari Bulughul Maram. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang khamr, minuman keras. Tuttakhadhu khallan, boleh tidak dia itu kita bikin menjadi cuka? Kalau khamr haram, bagaimana kalau kita rubah menjadi cuka? Oh, lah. Rasulullah mengatakan itu tidak boleh. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dimasukkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam kitab Thaharah bab izalatin najazah eh, najazah wa bayaniha tentang cara menghilangkan najis dan penjelasannya, penjelasan tentang najis itu. Dari sini kita mendapatkan gambaran bahwasanya Ibnu Hajar mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwasanya khamr itu adalah najis. Nah ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahwasanya khamr itu najis. Mereka berdalilkan hadis eh berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan." Hanyalah khamr itu, yaitu minuman yang memabukkan. Wal maisir yaitu jadu yang biasa dipakai untuk berjudi itu ya. Wal ansab, patung-patung yang biasa untuk disembah itu wal azlam yaitu anak-anak panah yang dipakai untuk mengundi nasib. Rijisun ini sisi pendalilan mereka jumbur Rijisun artinya najis kata mereka. Min amali syaitan termasuk dari amalan setan. Makanya mereka mengatakan berarti khamr itu adalah najis. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, kita harus tahu bahwasanya najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis e, adalah najis hissi, yang kedua najis maknawi. Najis hissi yaitu najis yang memang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat atau dirasakan atau di, di dicium baunya dan sebagainya itu, bisa dipegang. Itu yang namanya hissi. Adapun yang maknawi adalah sesuatu yang ya sifatnya spiritual maknawi seperti apa? Akidah orang kafir adalah akidah yang najis misalkan. Itu hadis eh, najis yang maknawi. Saya. Kemudian najis yang hisi itu terbagi menjadi dua. Najis yang hissi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis aini. Zatnya itu najis. Seperti apa? Ya kencing manusia, biraknya manusia, atau juga apa lagi? yaitu daging babi, daging anjing. Nah itu najis aini. Bahwasanya zatnya itu najis. Maka untuk najis yang aini yaitu zatnya itu sudah najis, tidak mungkin dia itu bisa disucikan selamanya. Selama dia itu masih ada. Maka tidak mungkin kita bisa apa? menjadikan air kencing manusia itu jadi suci tidak bisa harus dianya yang dibuang air kencingnya itu yang dibuang demikian pula apa bangkai tidak bisa kita mensucikan bangkai yang boleh hanyalah apa dengan dalil khusus yaitu kulitnya saja itu yang pertama najis aini yang kedua adalah najis hukmi najis yang sifatnya hukum pada asalnya zatnya itu suci tetapi karena apa? Karena dia terkena benda najis, maka dia pun kita katakan, oh ini najis. Baju yang terkena kencing manusia, kita katakan, oh ini baju ini najis. Padahal asalnya baju itu suci. Ini namanya najis hukmi, yaitu hukumnya berubah jadi najis. Selama apa? Selama dia itu masih ada di situ benda najisnya tadi. Kalau benda najisnya hilang, maka hukumnya pun menjadi apa? Kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Kemudian najis ini terbagi menjadi dua. Najis yang yang mughallaf dan najis yang mutawassit. Ada yang masih jadi tiga yaitu mutawassit, eh mughallaf dan mukhaffaf. Ya, mughallaf dan mukhaffaf, yang besar dan yang kecil. Assalamualaikum eh, ada yang. Assalamualaikum mana? Nah, secara umum terbagi menjadi dua, najis besar dan najis kecil, atau kita katakan najis berat dan najis ringan. Yang ulama yang lain membagi menjadi tiga, najis yang pertengahan, mukhafaf, eh, apa, e, yang pertengahan. Kalau najis yang mughalat itu seperti apa? Seperti daging anjing itu, e, apa, apa, jilatan anjing, ya dagingnya juga, jilatan anjing, sampai dicuci harus sampai tujuh kali. Kalau yang mutawasito, yang pertengahan itu seperti apa? Seperti keumuman kencing manusia itu najis yang mut mutawasit, pertengahan. Untuk yang mukhaffaf, yang ringan, seperti apa? Seperti baulu ar yaitu kencing bayi laki-laki. Bayi laki-laki yaitu yang masih apa? Masih menyusui. Masih men, apa? Masih menyusu kepada kepada ibunya dan sebagainya itu. Nah, ini yang najis yang ringan atau najis kecil. Dia tetap najis tetapi ringan. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran tentang najis ini, kita sekarang akan masuk kepada hadis yang diinginkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah khamar. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan khamar itu menjadi suka. Sekarang apa itu khamar? Apa definisi khamar? Definisi khamar adalah seperti yang disebutkan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari. Al khamr adalah kullu ma khamarul akal. Segala sesuatu yang yang menutupi akal yaitu membuat akal menjadi apa? Menjadi menjadi hilang, hilang asalnya Ini definisi yang disebutkan oleh oleh siapa? Oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ini perlu apa? Perlu diper, di diperketat kembali, e, lebih diperingkas. Kenapa? Karena tidak semua perkara yang menghilangkan akal itu dia dikatakan khamar. Seperti apa? Tidur, ini menghilangkan akal. Itu bukan khamar. Demikian pula apa? Irma, yaitu seseorang yang pingsan. Tidak dikatakan, oh orang ini sedang mabuk. Demikian pula apa? Kalau dia dipukul sampai pingsan. Itu namanya bukan khamar benda tadi. Walaupun sama-sama menghilangkan akal. Maka para ulama mengatakan dia itu yang namanya khamr adalah kullu muskir sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Maka definisi yang terbaik adalah definisi yang disebutkan Rasulullah. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang muskir yaitu yang membuat mabuk, dia itulah khamr. Dan setiap yang membuat mabuk, dia itu haram. Berarti dikatakan khamr kalau di situ ada sifatul iskar, sesuatu yang Eh, sifat yang dikatakan iskar, memabukkan. Kapan dia itu dikatakan iskar? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim kalau tercakup di dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah zawalul akal. Memang membuat akal itu hilang. Seperti yang disebutkan oleh Umar tadi. Dan juga apa? Yang kedua, maaf tarab. Disertai dengan rasa lezat. Nah inilah yang dikatakan sebagai khomer. Perkara yang memabukkan. Kalau sekedar hilang akal tetapi karena terlalu sedih atau karena mengantuk, maka itu bukan khamr. Tetapi sedikit disertai dengan rasa lezat, lezat yang ma'ruf bagi orang-orang yang memang minum khamr itu. Nauzubillah. Baik, ini pembahasan tentang definisi khamr. Kemudian sekarang benarkah bahwasanya khamr itu najis? Ini para ulama berselisih pendapat, mayoritas ulama mengatakan tidak benar. Eh, aman. Mayoritas ulama berpendapat memang khamr itu najis. Dengan dalil yang mereka pakai ayat tadi. Tetapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dari Syafi'iyah. Walaupun beliau sendiri mengatakan memang dia najis, tetapi dalil ini pendalilan dengan ini tidak benar. Kenapa? Karena kata beliau bahwasanya rijis itu bukan najis. Rijis itu bukan najis, tetapi rijis adalah al-qadar, sesuatu yang menjijikkan dan tidaklah selalu sesuatu yang menjijikkan itu menjadi itu pasti dia hukumnya najis. Iya berapa banyak kita merasa jijik dengan suatu benda, tetapi dia itu tidak najis. Kemudian beliau juga beralaskan dengan apa? Bahwasanya Rasulullah eh, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan khamr itu dengan apa? Dengan maisir yaitu dadu Sementara dadu itu najis tidak. Dadu itu kalau kita pegang tidak najis. Dia cuma terbuat dari plastik atau barangkali kayu dan sebagainya. Wal ansab yaitu patung-patung. Jelas? Patung kalau kita pegang batunya itu atau kayunya tidak najis. Wal azlam demikian pula anak panah yang dipakai untuk untuk mengundi nasib. Jelas anak panah itu tidak najis. Maka ini menunjukkan bahwasanya rijis itu bukan najis tetapi sesuatu yang menjijikkan menjijikkan dari sisi zatnya ataukah dari sisi maknawinya dari sisi maknawinya buktinya apa buktinya Allah Taala mengatakan rijisun min amali syaitan jadi dia adalah rijis amali yaitu dari sisi amalan ini menjijikkan bukan zatnya yang menjijikkan dan ini adalah pendapat siapa pendapat Robi'ah bin Abi Abdurrahman eh, Syekh dari Imam Malik bin Anas, juga Dawud Az-Zahiri dan juga ini yang dirojihkan oleh Imam Aswan Ali rahimahullah taala di dalam Subulus Salam bahwasanya khamr itu dia suci dan ayat tadi tidak menunjukkan najisnya khamr. Maka khamr itu masih kembali kepada masih mengikuti hukum asal. Al asal bil asya adalah apa? At-taharah. Asal dari segala benda di dunia ini adalah suci. Sampai datang dalil yang mengharam eh, yang yang mengatakan dia itu najis. Tidak perlu kita cari dalil khusus untuk benda-benda yang ada di alam semesta ini. Bahwasanya dia suci. Maka pada asalnya memang dia itu suci. Tidak perlu kita penat mencari dalil. Ada nggak dalil yang mengatakan bahwasanya rumah itu suci, bahwasanya uh, cycle itu suci, bahwasanya meja itu suci dan sebagainya. Tidak perlu. Karena pada asalnya memang segalanya itu suci sampai datang dalil yang mengatakan dia itu najis. Makanya Imam Aswan Ali mengatakan apa? Sesuatu yang haram itu tidak selalu dia hukumnya najis. Sesuatu yang haram itu tidak selalu najis. Contohnya apa? Kita haram makan semut. Haram juga makan apa? Lebah. Tetapi apakah semut dan lebah itu najis? Tidak, dia suci. Demikian pula apa? Dadah, yaitu tanaman yang dipakai untuk orang bermabuk-mabukan itu. Jelas dia haram. Tetapi apakah dia itu najis? Tidak. Daunnya suci dan sebagainya. Makanya Imam Aswan Ali mengatakan al-hishisah muharramah tahirah. Hishisah yaitu daun yang biasa dipakai orang untuk untuk selai itu, ya biar biar mabuk juga. Itu haram, tetapi dia zatnya suci. Kemudian kata beliau segala macam benda yang dipakai untuk bermabuk-mabukan, obat-obatan atau bubuk dan sebagainya itu semua adalah suci. Wasumum demikian pula racun benda-benda yang bisa merusak isi badan. Jelas dia adalah haram, tetapi dia itu suci. Seperti apa? Seperti sebagian obat-obat kimia itu. Apa contohnya ya? Asam sulfat atau asam klorid. Jelas itu amat berbahaya, merusak badan. Tetapi zatnya suci. Karena apa? Tidak ada dalil yang mengatakan dia najis. Jelas dia suci. Tetapi tidaklah menunjukkan dia itu najis. Ini menunjukkan bahwasanya apa? sesuatu yang haram itu tidak selalu dia najis. Adapun sebaliknya iya, setiap sesuatu yang najis pasti dia itu haram. Itu memang betul. Kemudian hmm. Kemudian setelah itu apa beliau menyebutkan bahwasanya memang khamr itu adalah suci zatnya. Hanya saja kita diharamkan untuk apa? Untuk memegang dia, untuk meminumnya, nauzubillah dan sebagainya. Dan ini pula yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya khamar itu tidak najis. Dan beliau mendatangkan dalil yang bagus-bagus, yang sesuai dan mantap. Di antaranya adalah hadis Anas diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di Sahihain. Annal khamra lamma hurimat kharajan nas wa araquha fil aswaq. Bahwasanya khamar ketika diharamkan, orang-orang pun keluar menuju ke pasar-pasar. Kemudian mereka apa menuangkan khamar itu di jalanan dan di di pasar-pasar. Sementara kata beliau pasar muslimin tidak boleh di situ menjadi tempat najis. Seandainya kamar itu najis, saya apa? Tidak boleh ya diletakkan di situ, dituang di jalan-jalan situ yang mana orang banyak ada di situ. Ini menunjukkan bahwasanya kamar itu suci. Zatnya suci. Juga hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahih beliau. Ketika ada seseorang datang dengan membawa apa? Membawa membawa tempayan Tempayan yang berisi khamar. Menyampaikan kepada Rasulullah sebagai hadiah. Niatnya baik. Karena khamar itu mahal. Sebagai hadiah. Hadiah untuk Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Ama alim ta'annaha hurrimat. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya khamar itu telah diharamkan? pasar rajulan. Maka orang ini membisikin orang lain. Anfi'ha. Sudah kamu jual saja. Maka Rasulullah bersabda, Inna Allah idha harrama syai'a harrama samanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu perkara, Allah mengharamkan harganya. Jadi tidak boleh dijual, harus apa? Kita kita buang khamar tersebut. Maka orang ini pun langsung apa? Langsung membuka e, mulut dari tempayan tadi kemudian dituangkan tempayan atau botol dan sebagainya itu rawiyah di hadapan Rasulullah SAW dan Rasul tidak mengatakan lah dia dan sebagainya menunjukkan bahwasanya khamar itu asalnya memang suci Kemudian dalil yang ketiga adalah apa? Yaitu atul asliyah. Yaitu pada asalnya segala perkara itu bersih dari kenajisan sampai dia eh, sampai ada dalil yang mengatakan dia itu najis. Baik, sekarang apa hukum merubah khamar minuman keras itu menjadi khal, menjadi cuka? Mayoritas ulama mengatakan itu haram dan itu adalah benar. Kalau apa? Kalau ini adalah hasil dari tangan kita sendiri. Misalkan dicampur dengan apa? Bahan-bahan yang bisa me merusak sifat homernya dan memperbaiki zatnya menjadi cuka. Seperti apa? Seperti dicampurkan ke, ke dalamnya garam atau dicampur dengan cuka yang lain atau dicampur dengan khamirah khamirah itu semacam apa? Eh, sodium bikarbonat itu yang digunakan untuk semacam soda kue. Au bakal yaitu bawang merah ini memang keahlian orang-orang yang memang punya keahlian. Atau roti panas, ini juga bisa merubah khamar menjadi menjadi cuka. Para ulama mayoritas ulama mengatakan ini haram karena ini adalah hasil tangan manusia. Ini tidak boleh dilakukan yang semacam itu. Dalilnya adalah hadis bab ini. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, hadis Anas. Rasulullah ditanya, boleh enggak khamar itu dibikin menjadi hal, menjadi cuka. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Juga didukung dengan hadis yang lain. Hadis Abi Talha dengan sanad eh, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Abu Talha eh, hadis hadis Anas juga tetapi yang bertanya adalah Abu Talha. Sa'alan Nabi SAW an Aisyah warasu warasu warasu khamra uh, warisu khamra. Nabi SAW ditanya oleh Abu Talha tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamr. Ayahnya meninggal dan punya bisnis khamr misalkan. Rasulullah langsung mengatakan apa ahrikha. Bahwasanya apa tuangkan itu, tuang kamarnya itu. Kemudian Abu Talha bertanya, "Apalah naj'aluha khalla?" Apakah tidak sebaiknya kita membuat dia menjadi khal, yaitu menjadi cuka? Khal? Lah, Rasulullah mengatakan tidak boleh. Seandainya boleh nih saya apa? Nih saya Rasulullah tidak melarang itu. Padahal harta anak yatim itu amat apa amat dimuliakan di syariat ini. Ternyata Rasulullah justru menyuruh untuk dibuang. Walaupun ada upaya untuk merubah jadi jadi benda yang lain yang halal, ternyata Rasulullah melarang. Menunjukkan bahwasanya khamar tidak boleh kita rubah menjadi hal. Kemudian, bagaimana kalau seseorang menggunakan perantara Tetapi dia yang berusaha, yaitu apa? Dia merubah semula khamernya itu di tempat yang teduh, kemudian dijemur sehingga setelah beberapa hari berubah menjadi khol. Atau sebaliknya, dijemur lama di matahari kemudian dirubah dengan cepat ke tempat yang teduh. Ini memang keahlian orang yang punya keahlian. Sehingga berubah jadi khol. Apakah ini boleh? Maka ini dilarang. Karena dia masuk dalam keumuman hadis tadi. Dilarang untuk kita berupaya merubah khamr menjadi khol. Sekarang bagaimana kalau dia berubah dengan sendirinya? Ada-ada khamr kita tidak tahu. Atau mungkin kita tahu dan kita tidak peduli, ah itu milik orang lain atau apa. Ternyata setelah beberapa tahun dia berubah sendiri. Karena biasa itu, perubahan kimiawi itu mudah terjadi semacam itu. Bisa terjadi dengan sendirinya. Bagaimana kalau dia berubah dengan sendirinya? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, para ulama telah bersepakat bahwasanya khamar itu kalau berubah dengan sendirinya menjadi khol, yaitu menjadi suka, maka dia itu suci boleh untuk kita manfaatkan. Ada satu ulama yang dari kalangan ya, setelah setelah zaman Imam Malik dia menyelisih Imam Malik dan yang lain-lain. Tetapi dia keliru. Bahwasanya eh, bahwasanya dia tidak suci. Yang benar dia itu suci baik sebelum menjadi eh, sebelum menjadi cuka ataupun setelah menjadi cuka. Berarti kesimpulannya adalah kalau dia berubah dengan sendirinya tanpa upaya kita, maka dia itu halal. Itu pembahasan masalah khamar yang berubah menjadi cuka. Sekarang kita perluas dengan apa? Bagaimana benda najis kalau dia berubah? Misalkan apa? Misalkan air kencing manusia. Setelah sekian hari dia sudah bercampur dengan tanah dan tidak ada lagi sisa warnanya, rasanya, baunya dan sebagainya. Sudah kita lihat dahirnya tanah. Apakah tanahnya ini suci atau tidak? Jelas dia suci. Apa apa kotoran manusia? Kemudian apa kemudian dibawa masuk oleh oleh apa itu binatang-binatang kemudian diuraikan sudah jadi tanah maka dia adalah suci. Ini pendapat pendapat apa? Banyak ulama. Banyak tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa. Tapi yang benar dia itu tetap suci apa akan. kalau dia sudah berubah benar-benar berubah menjadi benda suci maka dia pun suci dan ini adalah pendapat yang benar dan ini pendapat Abu Hanifah dan juga Zohiriyah dan juga dirosikan oleh e, ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad juga dirosikan oleh Syekhul Islam dan Imam Ibnu Ibnul Qayyim dalilnya apa dalilnya kuat sekali yaitu hadis Anas muttafaqun alaih ketika Rasulullah SAW hendak membangun masjid Madinah Ketika Rasulullah SAW ingin membeli apa? Membeli sebidang tanah milik Bani Najjar. Beliau tidak memanfaatkan. Aku adalah jai. Kalian harus sodapah kepadaku. Atau ini adalah wakaf. Kalian jangan minta harga. Bahkan Rasulullah mengatakan, Saminuni. Berikan kepadaku harganya. Berapa harganya? Ternyata orang-orang Bani Najjar mengatakan, La wallahi ma, na'kudu, ma nuridu sama, mana eh, ma natlubu samanaha illa minallah. Kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah. Rasulullah mengajarkan bagaimana seorang dai itu tidak minta-minta walaupun atas nama dakwah sementara para madu'unya mereka juga apa paham untuk apa menolong agama Allah. Kemudian Arab mengatakan ketika mulai mulai digali di situ apa? Di situ ternyata memang banyak ditemukan tulang-tulang dari orang musyrik karena itu adalah kuburan zaman jahiliyah. Maka tulang-tulangnya itu dipindah. Tapi apa? Tapi tanahnya tidak dipindah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bahwasanya tanah yang sebagiannya tentunya adalah merupakan campuran dari tulang-tulang yang sudah rapuh, campuran dari daging-daging dan darah-darah yang sudah sudah hancur dan sebagainya. Menunjukkan apa bahwasanya dia itu tetap suci. Kalau apa? Kalau dia sudah berubah jadi tanah maka dia suci. Karena sudah tidak nampak benda najisnya tadi baik dari si ataupun warnanya ataupun rasanya ataupun Eh, warnanya dan sebagainya itu. Karena apa? Sudah terjadi istihalah, terjadi perubahan dengan sendirinya. Maka masuk di dalam bab ini adalah masalah jalalah, yaitu binatang yang suka eh, yang ya yang gemar memakan makanan najis. Atau mungkin memang dia dikasih makanan najis. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, para ulama sepakat, bahkan kaum muslimin sepakat bahwasanya binatang kalau biasa diberi makan dari benda najis, kemudian dia ditahan dan diberi makanan yang suci sekian lama, maka susunya dan dagingnya nanti akan berubah menjadi apa? Sesuatu yang suci kembali. Kata beliau demikian pula tanaman-tanaman dan buah-buahan apabila pengairannya itu dari air yang najis. Kemudian setelah itu dia diberi apa? Sebelum dijual dan sebagainya, dia diberi dengan diairi dengan air yang suci. Kemudian air itu diserap oleh badan tanaman itu, kemudian dipakai untuk mengairi bunga dia, mengairi buah dia dari jalan dan sebagainya dalam waktu yang cukup, maka dia itu suci. Kenapa? Karena najisnya tadi telah berubah menjadi sesuatu yang suci kembali. Jadi kesimpulannya adalah apa? Benda najis kalau memang dia berubah dengan sendirinya menjadi benda suci, maka hukumnya boleh untuk dimanfaatkan. Dan ini juga pendapat Ibnu Hazm, pendapat ash pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam. bukan eh, najis. Bukan tetapi apa? Haram. Bukan najis, bendanya suci. Cuma dia haram. Kalau betul-betul minyak wanginya itu dicampur dengan khamer benda yang memabukkan, memang dia adalah benda yang memabukkan, maka dia adalah haram. Haram dan tidak boleh kita kita pakai. Kenapa? Bukan karena najisnya, tetapi karena sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la'ana fil khamri asyarah. Sesungguhnya Allah melaknat dalam masalah khamer itu 10 jenis orangnya. Yang pertama adalah asiruha, yang, yang memerasnya. Kemudian mu'tasiruha, yang meminta untuk apa? Untuk diperaskan. Kemudian wahamiluha, E, wahamilah semuanya mansub ya. Yaitu orang yang membawanya. Nah, ini para ulama mengatakan kalau kita memakai minyak wangi yang memang dia itu terbuat dari khamr dari benda yang memabukkan, bukan karena najis tapi apa? Rasulullah melaknat. Nah, beliau menyampaikan dari Allah, Allah melaknat orang yang membawa khamr Maka dia posisinya seperti orang yang membawa khamr ditempelkan di bajunya. Sesuai dengan kadarnya, kalau cuma sedikit ya sedikit. Kemudian apalagi wasyaribaha orang yang meminumnya, wabaiaha orang yang membelinya, e, yang menjualnya, wa orang yang yang membelinya. Kemudian menyebutkan beberapa yang lain. Menunjukkan bahwasanya memang itu terlaknat walaupun tidak tidak najis tetapi terlaknat. Wallahu a'lam. berkaitan dengan pengelolaan masjid uh, ada orang yang mengulangkan masjid dengan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pernah ada berita di kalangan guru jadi saya pernah mengulangkan dengan salam ini kembalinya kembalinya kepada hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, Man bada'akum bi ghairi salam fala tujibuh. Barang siapa memulai kalian dengan bukan salam, jangan kalian jawab ucapan dia. Hadisnya diperselisihkan, wawa alam tapi yang rajih dia do'if. Kalau dia adalah hadisnya sahih, itu tidak sampai apa? Tidak sampai haram kalau kita memulai majelis dengan salam. Karena apa? Bismillah sendiri juga disyariatkan kita memulai dakwah dengan bismillah, memulai majelis dengan bismillah. Tapi memang tentunya apa? Yang disyariatkan, yang disunahkan memang kita mulai dengan salam dulu sebagai apa? Sebagai adab ketika berjumpa. Adab ketika berjumpa adalah salam. Assalamualaikum dan sebagainya. Adapun kalau kita sudah di majelis sama-sama sholat sama-sama dan sebagainya sudah borak-borak sama-sama kemudian oh bikin ceramah nah, kemudian dia bikin ceramah bikin mau idul hasanah tak perlu salam langsung aja bismillah dan alhamdulillah dan sebagainya karena kita tidak habis berpisah maka tidak perlu kita salam. Salam itu secara umum adalah ketika berpisah dan nah, berjumpa. Di awal, di awal itu saja lagi. Iya. Ketika baru berjumpa atau baru masuk masjid misalkan. Allahu alam. Seperti seorang khotib. Dia mulai dengan apa? Assalamualaikum. Duduk. Nah, kemudian baru ada azan dan sebagainya itu. Di sana pemulaan apa apa persediaan untuk uh, berjemaah Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Uh, yang maksudnya sholat waktu lah. Ya. Yang uh, yang saya tahu kan, lepas kita ber uh, ya ngomong, jadi tiada apa-apa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya salat, hayya 'alal salat. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله maka imam pun terus bertakbir. Betul kan? Itu. Bukan Atau terus bertakbir. Bukan bukan terus bertakbir tapi mengatur sholat dulu. Rasulullah mengenal rusu suku fakum atau sawu suku vakum dan sebagainya itu. Luruskan sholat kalian, rapatkan dan sebagainya. Tapi mungkin yang diinginkan bukan ini ya. yang diinginkan adalah masalah doa. Doa setelah ikomat. Nah ini para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama yang anak tahu dari kitab-kitab itu mengatakan tidak disyariatkan. Tapi kalau Syekh Utsaimin beliau berpendapat disyariatkan juga yaitu apa? Seperti doa azan, doa selesai azan. Kenapa? Karena Rasulullah terkadang di hadis-hadis menggambar eh, menamakan azan eh, menamakan ikomat itu juga dengan azan. Bainakul eh, baina kulinida ini sholat. Di antara dua nida <coughs> itu ada sholat menunjukkan apa? Bahwasanya ikomat itu juga azan. Dalam hadis yang lain, bainakul azana ini as salat Menunjukkan bahwasanya memang ikomat itu juga dinamakan dengan adzan. Makanya tidak diingkari orang yang e, setelah ikomat dia menyebutkan itu doa adzan dengan dengan apa dengan upaya dengan langkah yang semacam ini tadi e, sudut pandang yang semacam ini. ada ulama yang lain mengatakan bainakuli adzana ini sholat ini apa ini adalah bukan betul-betul menunjukkan dia adalah adzan karena beda hukumnya beda amat jauh antara ikomat dengan adzan dari sisi sekian sekian banyak sisi hanya saja ini maksudnya adalah mimba bitaglid dan itu biasa di dalam di dalam hadis dan juga dalam bahasa Arab. Istilahnya taglid. Seperti apa? Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha. E, empat kali kami melihat melihat melihat hilal tetapi kami tidak memiliki kecuali aswadan. Yaitu selama tiga bulan kami ini tidak memiliki makanan kecuali aswadan, dua yang hitam, yaitu apa? Yaitu kurma dan air. Jelas air tidak hitam, tapi ini mimpi taglib. Atau istilah, atau contohnya yang lain adalah komaroin. Dua bulan, maksudnya bukan bulan itu ada dua, tapi matahari dan bulan. Atau apa? Hadis sunnatu umaroin. Ini adalah sunnah dua Umar, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Mayoritas ulama mengatakan ini mimpi taglib. Buktinya apa? Setiap kali selesai ikomat, Rasulullah tidak mengajarkan itu dan tidak mencontohkan itu. Padahal sehari semalam lima kali itu terjadi. Dan terjadi itu adalah berapa? Adalah selama 13 tahun. Tidak ada satupun nas Rasulullah yang menyebutkan itu untuk iqamat. Maka kebanyakan ulama menyebutkan apa? Tidak disyariatkan itu. Tapi yang mengatakan seperti yang dirosikan saya Usaimin karena menggambarkan bahwasanya iqamat itu Rasulullah juga menamakan dengan azan sehingga juga disyariatkan untuk doa setelah azan maka kita tidak ingkari tidak masalah insya Allah iya Allahu a'lam keduanya tidak mengajarkan tangannya? Enggak, enggak perlu. Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Sedang dengan kursa bulan Ramadan. Ada isu rahbab. Kadang-kadang mungkin eh, perbuatan yang kita lakukan itu tidak disukai oleh orang lain. Contoh, eh, kita masih makan maka azan subuh. Hmm. Eh, jadi orang kita tak boleh makan. Tapi dia tak boleh bagi tahu dalil yang jelas lah tentang mengapa tak boleh makan. Sebab kalau tak salah saya, ada dalam sumber uh, sirah yang mengatakan Rasulullah SAW masih makan belum semayang subuh. Ya memang ini adalah perkara yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Sisi dalil yang paling dasar tentang masalah ini adalah hadis eh apa? Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswati minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu apa? Fajar. Jadi batas akhir untuk untuk makan bagi orang yang hendak berpuasa adalah terbitnya fajar. Dan saat terbit fajar itulah seorang muadzin azan. Maka kalau seorang muazin yang adanya itu adalah adan yang terpercaya, dia adalah orang yang fikoh, memang dia meneliti baik-baik dan sebagainya, maka begitu kita dengar adan dia haram bagi kita untuk makan. Ini hukum asalnya demikian. Karena apa? Sudah terbit fajar berarti. Tapi ada kekhususan untuk orang-orang yang memiliki udur di dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW bersabda, ida sami'a ahadukumun nidaa'a wal inahu fi yadih. Fala yabahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan, sementara bejana air itu sudah ada di tangannya, dan eh, maka jangan dia meletakkan bejana itu sampai dia menyelesaikan hajatnya terhadap bejana tadi, yaitu dia belum sempat minum, dia sudah pegang air, ternyata sudah ada, maka ini dikasih keringanan untuk kita minum. Hadisnya Hasan. Ada beberapa riwayat dan kesimpulannya hadisnya itu hasan, maka boleh. Ini untuk apa? Orang yang punya udur, dia belum sempat minum dan tangannya sudah pegang itu. Bukan berarti sengaja, waduh aku mau beli dulu spray di kedai. Nggak, nggak boleh. Ini yang sudah di tangan dia. Ini khusus, hukumnya khusus. Adapun beberapa dalil memang disebutkan, disebutkan oleh Ibnu Hajar tapi dilemahkan semua. Bahwasanya apa? Ada dalil yang menunjukkan selesai azan itu ternyata Rasulullah masih masih apa? Masih masih makan minum dan sebagainya. Yang penting matahari belum terbit. Dan ini madhab yang dipegang oleh Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Maka apa? Ini adalah pendapat yang keliru. Karena hadisnya semuanya lemah. Makanya terjadi saling apa? Saling mengejek antara A'mash dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah ma'ruf. Bahwasanya memang beliau akidahnya keliru. Beliau ikut akidah murjiah, akidah jahmiyah dan sebagainya. Makanya ketika A'mas sakit, sementara A'mas adalah ahli hadis yang terkenal dan ahli kiroah yang terkenal. Ketika beliau sakit, Abu Hanifah datang. Abu Hanifah mengatakan, seandainya kedatanganku itu tidak membuat Anda susah, misalnya saya akan ziarah tiap hari. Akan mengunjungi Anda tiap hari. Amas mengatakan, kamu di rumah aja sudah bikin aku susah. Belum ke rumahku. <laughs> Karena memang nggak suka, Alul Adin nggak suka Abu Hanifah. Nah, kemudian Abu Hanifah keluar. Kemudian Abu Hanifah membisiki muridnya. Amas itu dia nggak pernah puasa itu. Seumur hidup nggak pernah puasa. Alasannya apa? Karena karena Ahmad ikut mendapat pendapat yang ya dohirnya hadisnya begitu tetapi hadisnya lemah sebenarnya. Tahunya hadis yang sampai ke beliau adalah gitu. Rasulullah SAW itu makan sampai matahari hampir terbit. Tentunya ini pendapat yang keliru rahimahullah. Cuma ini adalah ijtihad beliau karena sesuai dengan hadis yang datang. Kalau keliru beliau mendapatkan dua eh, satu pahala, dimaafkan juga. Tapi yang benar apa? Kalau memang sudah adan dan adanya itu adan yang benar, nggak boleh kita masih makan minum kalau kita mau puasa. Kecuali kalau jelas bagi kita ini adanya keliru, mau adanya silap. Maka masih boleh kita makan sampai memang jelas bahwasanya fajar itu telah datang. Wallahu a'lam. Insya Allah sampai di sini kita lanjutkan lain kali. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ini siapa punya? Ini. Ambil.